Dan kita pun telah membahas satu peristiwa setelah terjadinya perang Uhud yaitu Ba'ath Ar-Raji' Maka pada sore hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Berkata Abu Fida Ismail bin Umar al shahir bin Kathir Rahimahullahu taala faslun ba'thu bi'ri ma'unah dan ini judul tambahan utusan Bi'ru Ma'unah dan Bi'ru Ma'unah merupakan tempat sebuah tempat, sebuah daerah yang di sana ditinggali oleh kabilah dari Banu Amir dan Harrah bin Sulaim Dan daerah ini jaraknya dari kota Madinah dari arah Najd sejauh kurang lebih 160 km dari kota Nabi Al-Madinatul Nabawiyah Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa fi safar Hada kana ba'thu bi'ri ma'unah Dan pada bulan safar Terjadilah Peristiwa utusan bi'ru ma'unah وذلك أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو ملاعب الأسنة Awal mula terjadinya peristiwa ini yaitu Abu Bara Abu Bara Amir bin Malik yang beliau diberi gelar Al-Mad'u digelar sebagai Mulaibul Asinnah mula'ib al-asinnah pemain tombak al-asinnah ar-rimah ini tombak ini gelar beliau yang dikenal di kalangan para sahabatnya disebabkan karena keberaniannya ketangkasannya bermain tombak dan keberaniannya dalam peperangan sehingga ia dijuluki mulaibul asinnah qadima ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-madinah ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Fada'ahu ilal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk ke dalam al-Islam. Dia dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya agar dia menjadi seorang muslim. Sebab terlihat darinya tanda bahwa dia senang kepada Islam, mau menerima al-Islam. Falam yuslim walam yuba'id. Namun dia tidak masuk ke dalam Islam, namun tidak pula menjauhinya. Ada jenis manusia yang seperti ini. Dia tetap dengan kekafirannya namun dia merasa akrab dengan kaum muslimin. <clears throat> Maka Abu Bara dia tidak masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya, namun dia pun tidak menjauh, yakni tidak mengingkari, tidak menunjukkan kebenciannya, tidak seperti keumuman orang-orang kafir di masa itu yang mereka mendengarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kepada tauhidullah dan memerangi kesyirikan. Namun Abu Bara nampak bahwa dia uh, senang bersama kaum muslimin namun belum nampak bahwa dia menjadi seorang muslim. Faqala maka dia pun mengatakan ya Rasulullah Wahai Rasulullah, lau ba'atha ashabak ila ala, ila ahli Najdin yad'unahum ila dinik la rajautu ay Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau memutus para sahabatmu untuk mendatangi penduduk Najd dan mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam agamamu, masuk ke dalam al-Islam, aku berharap mereka menyambut ajakan kepada Islam itu. Jadi dari ucapan Abu Bara ini nampak bahwa meskipun dia belum masuk ke dalam Islam namun dia senang kepada Islam makanya tadi Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan walam yub'id dia tidak menjauhkan diri dia tidak mengingkari bahkan dia senang hanya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah ketika itu maka dia menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau mengutus sekelompok dari para sahabatmu untuk mengajak ahlu najd mengajak mereka kepada Islam. Aku berharap mereka menerima ajakan masuk ke dalam al-Islam. Faqala maka Nabi alaihi wasallam mengatakan ini akhafu alaihim ahla najd. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan mereka penduduk Najd itu. Karena di antara mereka ada yang dikenal dengan kerasnya mereka di atas kekufuran dan kebencian mereka kepada islam dan muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhawatirkan apabila beliau mengutus pasukannya ke Najd. Di sana ada seorang yang bernama Amir ibnu Tufail yang menampakkan kesombongannya di atas kekufuran dan sangat benci kepada al-Islam dan nanti akan disebutkan tentang Amir ibnu Tufail Faqala Abu Bara, maka Abu Bara pun mengatakan ana jarul lahum. Aku yang akan menemani mereka. Maksudnya saya menjamin. Saya menjamin mereka. Maksudnya bahwa beliau akan menjadi pelindung para sahabat yang akan berdakwah ke Najd. Ana jarul lahum. Sebab Abu Bara berasal dari uh, mereka, ahlu Najd. Dan Abu Bara dikenal sebagai seorang uh, yang memiliki keberanian dan dia memiliki kedudukan di sisi ahlu najd dari kabilahnya sehingga Abu Bara berani untuk menjamin ya, saya akan menemani mereka maksudnya saya akan melindungi mereka tidak akan ada yang berani mengganggu para sahabat. Faba'atha sallallahu alaihi wa alaihi wasallam fima qalahu Ibnu Ishaq arba'ina rajulan min ashabi. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus karena beliau percaya kepada Abu Bara' yang akan memberikan perlindungan kepada para sahabat tersebut sesuai dengan kemampuannya tentunya. Maka Nabi Alaihi Wasallam menurut riwayat Ibnu Ishaq beliau mengutus 40 orang dari para sahabatnya. Wa fi sahihaini sab'ina rajulan wa hadha huwa sahih. Namun disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah alaihissalatu Wasallam mengutus 70 orang. Jadi bukan 40. 70 orang. Kata Ibnu Kathir dan ini yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 70 orang untuk berdakwah ke, eh, ke Najd. Wa ammar alaihim al-Munzir ibn Amr ahad bani Sa'idah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat menjadi pemimpin pasukan ketika itu Al Munzir ibnu Amr Salah seorang yang berasal dari kabilah Banu Sa'idah walaqabuhu Al-Mu'niq liyamut. Al-Mu'niq liyamut ini sudah pernah kita bahas tentang uh, Al-Munzir bin Amr. Dia juga termasuk pimpinan salah satu sayap perang dalam peristiwa perang Uhud. Beliau digelari Al-Mu'niq liyamut karena beliau tidak kenal dengan rasa takut akan kematian. Al-mu'nik yakni al-musri' orang yang bersegera bercepat untuk menjemput kematian. Maka beliau dikenal dengan keberaniannya, tidak punya rasa takut. Sehingga beliau digelari al munik liyamut. Laqabuhu al munik liyamut yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan pasukan radhiyallahu anhum ajma'in wa kanu min fudala'il muslimin wa sadatihim wa qurra'ihim 70 orang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka termasuk di antara kaum muslimin yang punya keutamaan ya termasuk tokoh-tokoh dari kalangan kaum muslimin dan termasuk para qurra ahli ibadah yang semangat untuk beramal mereka yang rajin membaca Al-Quran Karim mengamalkan Al-Quran Karim jadi orang-orang pilihan 70 sahabat yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Najd dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an kata beliau kunna nusammihim al-qurra kami menyebut mereka itu al-qurra kanu yahtatibuna bin nahar wa yusalluna bil lail mereka ini para sahabat ini yang disebut al-qurra di siang hari mereka mencari kayu bakar yakni eh, bekerja mencari kayu bakar dan di malam hari mereka menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ihtitabihim yunfiquna ala anfusihim wa yunfiquna ala ahli suffah. Hasil dari mencari kayu bakar tersebut mereka manfaatkan untuk menafkahi diri mereka sendiri, memenuhi kebutuhan mereka dan apabila ada kelebihannya mereka berikan kepada ahlus suffah. Ahlus suffah, para sahabat yang tinggal di salah satu bagian masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya tempat tinggal. Ahlus suffah yang tidak punya mata pencaharian. Lihat bagaimana ta'awun para sahabat saling memberi saling tolong menolong di antara mereka. Melihat di antara mereka ada yang kekurangan, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun mereka sendiri membutuhkan. Mereka ini bukan orang-orang yang kaya. Pekerjaan mereka mencari kayu bakar. Di siang hari. Malam hari mereka sibuk dengan ibadah. Hasil dari pencaharian mereka mereka infakkan untuk diri mereka sendiri dan untuk ahlu sufah nah mereka ini dikenal sebagai ahlul qira'ah yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang rajin beribadah maka mereka disebut al-qurra maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang ini orang-orang pilihan Fanahabu fanazalu bi'ra ma'unah. Maka mereka pun berangkat. 70 sahabat. Lalu mereka singgah di daerah Bi'ru Ma'unah. Wahia baina ardi Bani Amir wa Harrah ibn Sulaim. Dan dia berada di antara kampung Bani Amir dan Harrah bin Sulaim. kabilah Bani Amir dan kabilah Harra bin Sulaim ثم بعثوا منها حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل Lalu mereka mengutus ya dari Bi'ru Ma'unah setelah mereka beristirahat di Bi'ru Ma'unah mereka mengutus Haram bin Milhan. Haram bin Milham ini adalah saudara laki-lakinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Berarti Haram bin Milhan adalah paman Khal, pamannya Anas bin Malik. Mereka mengutus Haram bin Milhan dengan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh Allah al-kafir Amir ibn Tufail. Nah ini Amir ibn Tufail yang telah kita singgung tadi yang dikenal dengan kekufurannya, kesombongannya, kebenciannya kepada al-Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Termasuk tokoh dari tokoh-tokoh kaum musyrikin. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari Suatu ketika Amir bin Tufail ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menawarkan tiga hal kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tawaran yang pertama kata Amr bin Tufail kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Adkhul fi dinik." Saya masuk ke dalam agamamu. Wa nataqasam. Saya masuk ke dalam agamamu namun kita berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan. Laka ahlus sahal wali ahlul wabr engkau menguasai ahlus sal. Ahlus sal maksudnya orang-orang kota. Kekuasaanmu, kamu menguasai orang-orang yang ada yang tinggal di kota. Saya menguasai ahlul wabar, eh, ahlul bawadi, ahlul khiyam. Saya menguasai orang-orang badu. Jadi kita berbagi kekuasaan. Kekuasaanmu untuk orang kota. Saya menguasai orang-orang badui. Ini tawaran dia yang pertama. Tawaran yang kedua, apabila aku masuk ke dalam Islam, mengikuti agamamu, aku yang menjadi khalifah setelah meninggalmu. Jadi memang mutakabbir, sombong, hanya menghendaki kekuasaan. Aku menjadi khalifah setelahmu agar dia bisa berkuasa. Yang ketiga, kalau tidak, saya akan mengumpulkan untuk memerangimu alfan bi alfin. Yang dimaksud alfan bi alfin ya seribu penunggang kuda dengan uh, penunggangnya yang akan memerangimu. Jadi yang mengucapkan ini bukan bertujuan untuk masuk ke dalam Islam, namun sekedar mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sombong. Ini Amir ibn Tuhail. Sangat keras terhadap kekufurannya. Maka ketika Haram bin Milhan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh Allah ini Amr bin Tufail, falam yanzur fih. Melihat isi surat aja enggak? Melihat isi surat saja tidak. Lam yang fi dia tidak melihat sama sekali. Wa amara bihi Dan dia perintahkan untuk segera membunuhnya. Darabahu rajulun biharbatin. Akhirnya ada seorang yang diperintah oleh Amir bin Tufail untuk memukulnya dengan tombak yang mengenai bagian punggungnya. Yang mengenai bagian punggungnya Falamma kharajad dam qala pada saat darah itu keluar dari tubuh beliau Haram bin Milhan ini apa kata beliau? Beliau bukannya berteriak ah, kesakitan tidak. Keluar darah dari tubuh beliau. Beliau mengatakan fustu wa rabbil ka'bah. Fustu wa rabbil ka'bah. Aku telah menang. Wa rabbil ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Dalam riwayat yang lain beliau bertakbir Allahu Akbar fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku telah menang. Nah, ini meraih kemenangan dengan keluarnya darah karena itulah yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan asyahadah mati sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat mauqif para sahabat ridwanullahi alaihim yang sama sekali tidak mengharapkan dunia mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat berjihad tanpa berpikir panjang mereka segera berangkat diperintahkan untuk membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu dalam kondisi sangat berbahaya membawa surat Rasulullah menawarkan mereka Islam bertemu dengan al-jababirah orang-orang sombongnya kaum musyrikin. Cobaan yang besar. Mereka menghadapi ancaman pembunuhan dan Haram bin Milhan pun dibunuh. Dipukul bahagian punggungnya. Bukannya beliau berteriak kesakitan, bukannya beliau mengatakan ampun dan yang semisalnya atau menyesali perbuatannya. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah menang. Warabil Ka'bah. Seorang yang yang memukul punggung Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini seorang yang bernama uh, Jabbar bin Salma atau Sulma. Jabbar bin Sulma. Jabbar ini ya Ketika dia mendengarkan pada saat dia memukul punggung Haram bin Milhan, lalu dia mendengarkan Haram bin Milhan mengatakan, Fustu warabil Ka'bah." Aku telah menang warabil Ka'bah. Jabbar merasa heran. Kemenangan apa? Jabbar sempat mengatakan dalam hatinya, maafaza, Kemenangan apa yang didapatkan? Dia terbunuh kok. Bukankah saya sudah membunuhnya? Kok dia mengatakan fustu aku menang? Maksudnya apa ini? Ya. Subhanallah. Dan rupa-rupanya ucapan dari Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini ini memberi pengaruh pada yang membunuhnya, Jabbar. Dia terus memikirkan apa sih maksud dari ucapan Haram bin Milhan dia membunuhnya, malah dia mengatakan fustu rabbil Ka'bah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya hidayah. Jabbar ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Maka dia bertanya kepada para sahabat, apa maksudnya fustu? Aku meraih kemenangan. Para sahabat mengatakan, bisyahadah Dia meraih kemenangan dengan mati syahid. Nah, setelah dia masuk ke dalam Islam, maka dia pun mengatakan fazal amrillah. Benar-benar dia meraih kemenangan. Demi Allah. Benar-benar dia meraih kemenangan. Subhanallah. Maka ini mauqif sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang menunjukkan rasa gembira mereka, yang menunjukkan rasa senangnya mereka, rasa bahagianya mereka pada saat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, masyaallah rahimakumullah sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.